Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din azbani wazakumullah, sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Setorkan terlebih dahulu. Bismillah. Afan diulangi lagi tadi. Setelah fa yang anil Islam Naam barakallahu fikum hafizakumullah. Insyaallah taala Nah besok yang nyetorkan hadis arba'in antum ya. Antum ya. Ya na'am barakallahu fikum. Berikutnya lagi nanti pemahaman yang jelas besok antum ya. Ya na'am barakallahu fikum. Qala Syekh Shalal fauzan habibullah taala Terakhir kita ambil kemarin mengenai pembahasan mengenai al-iman. Dan sudah kami jelaskan bahwasanya al-iman memiliki pengertian dan definisi. Definisi iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Bahasa indonesia kalau nggak besar bahasa Arabnya. Kan disuruh disuruh menghafal kan? Ayolah. Sebutkan. Enggak ngafal kan? Enggak ngafal nanti kan? Hah? Ngafal enggak? Nah, enggak ngafal kan? Ngafal mana? Kalau hafal bisa setoran, besok lagi dihafal. Kalau suruh ngafal tuh dihafal beneran dengan cuman dilihat tok dihafal tuh dihafal beneran dengan cuma dilihat saja. Antum ayah oh, Zidu. Eh na'am barakallahu fikum dihafal. Jadi al-iman menurut ahlu sunnah wal jamaah nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarihi wal arkan wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Nah barakallahu fikum itu pengertian al-iman menurut ahlu sunnah wal jamaah dihafal. Itu sudah dipelajari juga dalam akidah muslim kan? Allah musta'an. Dihafal, semangat. Talabul ilm harus semangat menghafal. Nah, sudah diarahkan, dianjurkan, ada tulisannya. Nah, barakallahu fikum jangan diulang lagi lo suruh ngapal-ngapal. Nah, padahal perkara yang mudah. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya aja antum juga nggak bisa. Paham ya? Apa pengertian iman bahasa Indonesianya? Ayo cepetan. Apa? Apa? Ewa, eh, dihafal bahasa Indonesia-nya, bahasa Arabnya juga. Jadi iman menurut ahlus sunnah wal jamaah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau bahasa Arabnya nutkun bil lisan, wa bil qalb, wa amalun bil jawarihi wal arkan, wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Paham ya? Besok dihafal ya. Jangan bilang iya tadi harus beneran, jangan cuman iya saja ya, beneran dihafal, setorkan. Nah, barakallahu fikum. Besok sebelum disetorkan di majelis, nah biar ada saksinya terus setorkan kepada esan Paham ya? Setorkan pengertian iman menurut ahlu sunnah wal jamaah barakallahu fikum ikhwan fiddin azdani wasakumullah kita lanjutkan apa yang sampaikan Syekh Salih al-Fawzan hafidhullah ta'ala walabudda minal istima'il islam fi zahir wal iman fil batin maka harus berkumpul antara Islam secara zahir dan iman secara batin. Kemarin sudah kami jelaskan mengenai kaidah yang penting yang disebutkan para ulama mengenai penyebutan al-iman wal Islam. Bahwasanya al-iman dan Islam itu ada kaidah yang sering disebutkan para ulama apabila disebutkan secara bersamaan ataupun disebutkan secara terpisah. Apa yang kemarin? Terus Nah, idza sama iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Itu kaidah penting itu. Apabila lafaz iman dan Islam disebutkan dalam satu tempat, itu maknanya beda-beda. Iman amalan batin, Islam amalan dohir. Seperti hadis Jibril itu. Di dalam hadis Jibril satu hadis enggak? Satu hadis. Ada Islam, ada iman. Situ ya enggak? Iman memiliki definisi tersendiri, Islam memiliki definisi tersendiri. Jadi istama'a iftaraqa. Apabila iman dan Islam disebutkan dalam satu tempat maknanya berbeda-beda. Islam memiliki makna sendiri, iman memiliki makna sendiri. Sebaliknya, wa idza taraka istama'a. Iman dan Islam apabila disebutkan di beda tempat, eh, tidak satu tempat tapi beda tempat, maknanya saling berkumpul. Islam itu adalah iman, iman itu adalah Islam. Apa maksudnya ya? Nah barakallahu fikum untuk penyebutan disebutkan secara berbarengan atau bersamaan hadis Jibril. Di situ ada Islam, ada imannya enggak? Tapi penyebutan secara terpisah pada hadisnya Abi Hurairah. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Jadi iman itu memiliki sekitar 76 sekian cabang. Nah, disebutkan yang pertama apa? Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan apa? ucapan la ilaha illallah. Nah, sekarang la ilaha illallah amalan zahir atau amalan batin? Amalan apa? Zahir atau batin? Zahir. Islam berarti. Paham ya? Jadi lafaz iman itu kalau disebutkan secara sendirian itu mengandung di dalamnya makna iman dan Islam. Paham ya? Iman mengandung dalamnya makna Islam. Islam kalau disebutkan sendirian berarti Islam itu ya iman itu. Tapi kalau disebutkan berbarengan seperti hadis Jibril, di dalam hadis Jibril disebutkan secara apa? Berbarengan. Berarti iman maknanya amalan batin, Islam maknanya amalan zahir. Paham soal bedanya ya? Jadi kaidah itu sering muncul biar nam sekedar apa barakallahu fikum ag nam agar mengetahui kaidah yang nam sering dijumpai. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Jadi ya, dua lafaz tadi itu iman dan Islam apabila berkumpul di satu tempat, satu dalil misalkan maknanya berbeda-beda. Iman membawa makna tersendiri, Islam membawa makna tersendiri. Tapi kalau iman dan Islam itu terpisah, jadi penyebutan iman di tempat yang lain, penyebutan Islam di tempat yang lain. Nah, makna iman ya Islam, makna Islam ya iman gitu loh. Apa maksudnya? Nah, seperti itu. Contohnya tadi itu. Iman itu memiliki berapa cabang? Sekitar 70 sekian cabang. Yang pertama kali apa? Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Ucapan amalan dohir atau batin? Dohir. Berarti Islam. Oh ya, ternyata makna iman, cabang keimanan ada Islam juga di situ. Amalan dohir. Mahum. Dan kemudian yang terakhir wal haya'u syu'batun iman. Dan rasa malu termasuk bagian atau cabang daripada keimanan. Rasa malu amalan batin atau dohir batin. Mahum samanya. ya? Nah, barakallahu fiikum kita lanjutkan. Faman iktasara 'alal islami faqad dunal iman fahada munafiq. Maka barang siapa yang mencukupkan diri dengan Islam, maksudnya Islam itu amalan zahir. Naam, barang siapa yang mencukup, mencukupkan diri dengan Islam itu amalan zahir saja, dunal iman, tanpa iman, tanpa amalan batin fahada munafiq maka ini adalah munafik. Kenapa? Sudah kami jelaskan, munafik apa munafik definisinya? Huwallazi Apa itu munafik? Orang yang apa? Apa itu munafik? Artinya kekufuran. Ayo, jangan lupa Usama. Jadi inam barakallahu fikum munafik adalah huwa alladhi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Bahasa Arabnya itu. Ya, munafik itu yang menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran. Jadi kata beliau di sini barang siapa yang mencukupkan diri dengan Islam saja tanpa iman, maksudnya mencukupkan dengan amalan dohir saja tanpa amalan batin, fahadha munafik. Maka ini adalah orang munafik. Ingat-ingat ya. Jadi orang munafik huwallazi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Kalau enggak hafal Arabnya, paling minim tahu bahasa Indonesianya. Orang munafik itu orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Tercatat dan tertulis upayakan. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Biar dia tahu, biar nanti tahu apa itu munafik. Fa innal munafiqina aslamu fi dhahir. Karena sesungguhnya orang-orang munafik mereka Naam barakallahu fikum masuk Islam tapi secara dohir saja. Wasaru yasumuna wa yusallun wa ya'maluna arkanal Islam dan mereka menjadilah orang-orang yang puasa juga puasa, salat juga dan mereka juga mengamalkan rukun-rukun Islam lakin akan tetapi laisa fi qulubihim imanun. Tapi di dalam hati-hati mereka tidak ada keimanan. Karena cuma dohirnya saja. Oleh karena itu jangan sampai kita cuma berpenampilan dohir saja, batinnya benci dengan keislaman jangan. Paham ya? Jadi ahlus sunnah wal jamaah harus apa? dohiran wa batinan. Jadi dia ketika mengatakan kami adalah ahlus sunnah, sunni salafi, upayakan dohir dan batinnya. dohirnya tetap nah barakallahu fikum menampakkan dia ahlus sunnah, batinnya senang dengan ahlus sunnah. Paham ya? Tapi kalau batinnya benci dengan ahlu sunnah, benci dengan sunniun, benci dengan salafiyun, tapi dohirnya menampakkan bersama ahlu sunnah, ini termasuk sifat-sifatnya orang-orang munafikin. Padahal orang-orang munafikin tempatnya di mana? Nam di kerak api neraka yang paling bawah. Dalilnya? Nam innal munafikina fid darqil minan Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Siapa itu orang munafik? Orang yang bawah, paham itu ya? Nah, orang munafik tempatnya di mana? Neraka yang yang paling paling bawah ya, Nah, barakallahu fikum jangan sampai lupa itu definisi munafik. Nah. Dan lihat di sini, lakin laisa fi qulubihim imanun, tapi mereka di dalam hati-hati mereka enggak ada keimanan. Fahum fid darkil asfali minan nar, maka mereka berada di kerak api neraka yang paling bawah. Wa kadzalika man amana biqalbihi wa lam yamtasil bi jawarihi wa lam yantiq bi syahadatain. Perhatikan baik-baik yang punya kitabnya ya. Sedangkan seperti itu pula orang yang beriman dengan hatinya saja dan tidak mengerjakan dengan anggota badannya, walam yantik bisyahadatain dan tidak mengucapkan dua kalimat syahadah, fa innahu laisa bimumin. Itu juga tidak mukmin. Tidak dikatakan mukmin. Li'anna al-imana bil qalbi faqat la yakfi. Karena beriman dengan hati saja enggak cukup. Itu masih apa? Masih mengikuti pendapatnya Murji'ah. Karena Murji'ah itu sudah kami sebutkan ada tiga kelompok ya Murji'atul fuqaha, Murji'atul Karamiyah, Murji'ah apa lagi? Jahmiyah. Mereka semuanya sepakat amalan bukan bagian dari keimanan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa Jadi jangan sampai nam kita keliru dalam memahami keimanan ini. Li'anal imana bil qalbi faqat la yakfi. Karena beriman dengan hati saja enggak cukup Wa innamal imanu bil qalbi huwa ahadu da'aimil iman. Karena sesungguhnya beriman dengan hati itu adalah salah satu pondasi atau salah satu susunan daripada keimanan. Jadi keimanan sebagaimana definisi yang sudah kita sebutkan. Kalau cuma meyakinin hati saja nggak cukup. Harus tiga-tiganya terpenuhi. Eh, dia ucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan Ketaatan berkurang dengan kemaksiatan. Itu definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lihat. Wala budda minan nutqi bil wal amal bil jawarih. Maka harus diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Mahum? Jadi keimanan itu stabil atau tidak? wa Tidak. Tapi bisa Nah, bisa naik dan turun, bisa bertambah dan berkurang. Keimanan seseorang bertambah dengan berkurang dengan na'am. Kita lihat di sini. Wa illa fa innal musyrikin yu'minuna biqulubihim. Jika tidak demikian, sesungguhnya orang-orang musyrikin saja itu mereka beriman dengan hati-hati mereka. Wal yahud wan nasara yu'minuna biqulubihim bisihhati risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan bahkan orang-orang Yahud serta orang-orang Nasara mereka beriman dengan hati-hati mereka dengan membenarkan kerisalahan atau kerasulan Muhammad SAW. Membenarkan, cuma mereka bangkang, nolak, nentang, tidak mau mengikuti syariat Rasulullah SAW. Kalau mengakui, mengakui. Tapi kenapa? Pengakuan saja, ngimani saja, nggak cukup. Harus ada apa tadi? Amalan. Mahum ya? Jadi jangan sampai keliru. Tiga, nah barakallahu fikum syarat yang penting yang pertama. Eh, dua syarat yang terakhir. Jadi lima totalnya. Paham ya? Jadi iman, menurut Sunnah wal Jamaah harus terpenuhi terpenuhi lima perkara. Pertama, apa? Ewa, anyakuna nabarakallah na barakallahu fikum bilisan. Paham ya? Syaratnya itu harus diucapkan dengan lisan. Paham ya? Yang kedua, apa? Nah, barakallahu fikum upayakan yang kedua ini juga jangan sampai terlupakan, yaitu diyakini dengan hati. Yang ketiga, Nah, diamalkan dengan anggota badan. Yang keempat bertambah dengan eh, bertambah dengan ketaatan. Yang kelima berkurang dengan kemaksiatan. Itu iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai nah keliru di dalam memahami. Ikhwan fi din azani wasakumullah, kita lihat di sini. Wa yusaddiqunahu fi dan mereka benarkan di dalam hati-hati mereka cuman lakin yungkiruna hadza fi dhahirin akan tetapi mereka mengingkari perkara ini di dalam dohir-dohir mereka jadi ini yang jadi permasalahan kalau cuman keyakinan ucapan itu banyak banyak yang mengucapkan banyak yang meyakini cuman untuk mengamalkannya ini yang perlu diperhatikan karena amalan ini termasuk apa termasuk syarat yang penting dibenarkannya keimannya seseorang Paham maksudnya ya? Jangan sampai seperti kelompok Murji'ah tadi itu. Nam akharu al-amal an musammal iman. Jadi mereka menunda, menghilangkan, mengakhirkan amalan dari definisi iman. Mahum? Ewan na'am barakallahu fikum. Qala ta'ala Allah ta'ala berfirman, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina biayati llahi yajhadun sungguh kami telah mengetahui bahwasanya nam tidaklah membikin engkau sedih apa yang mereka ucapkan maksudnya bagaimana maksudnya nah mereka itu sebenarnya mengakui meyakini tapi fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina biayati llahi yajhadun karena sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan engkau Maksudnya mereka-mereka itu yakin bahwa engkau adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Akan tetapi orang-orang dolim, mereka lah orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi kalau dia itu meyakini tapi menentang, berarti apa? Hanya hatinya saja tapi amalan enggak ada. Maksudnya ya, dia meyakini Rasulullah itu yang benar. Rasulullah yang na fikum adalah nam utusan Allah, adalah nabi Allah, tapi mereka menentang. Nah, bentuk penentangan inilah dikatakan dia belum mengamalkan. Mahum. Karena kalau seandainya dia itu meyakini konsekuensinya harus ber, beramal, harus mentaati. Paham ya? Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu itu benar-benar tulus dan jujur, niscaya engkau akan mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai orang lain, dia akan taat dengan orang yang dia cintai. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Wa Abu Talib ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan baik-baik dan berkata Abu Talib pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa namanya Abu Talib? Siapa namanya Abu Talib Akhaba Naufal? Siapa namanya Abu Talib Ah Yusuf? Siapa? Abdu Manaf. Jangan sampai keliru ya. Abdu Manafin itu Abu Talib. Abdul Muttalib. Siapa namanya Abdul Muttalib? Siapa? Kalau belum tercatat, catat. Kalau sudah tercatat dihafalkan, bukan semata-mata dicatat saja. Siapa namanya Abdul Muthalib? Syaibatul Hamdi. Paham ya? Dihafal, paham ya? Dihafal. Nah, di catatan ada tapi Upayakan tetap dihafal ya karena itu sering muncul dan insyaallah anak tanyakan terus. Paham ya? Kalau muncul anak tanyakan. Jadi Abdul Muthalib siapa namanya? Khalid Abdul Muthalib Syaibatul Hamdi. Abu Talib siapa namanya? Eh, Ah Yusuf Abdul Manaf. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Berkata Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW, Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku yakin bahwasanya agamanya Nabi Muhammad itu agama sebaik-baik agama manusia untuk jadikan agama. Bayangkan Abu Talib padahal. Abu Talib padahal yakin. Abu Talib ada, nah Abu barakallahu fikum Abu Talib saja yakin dan tahu bahwasanya agama Nabi Muhammad itu agama yang sebaik-baik agama manusia. Cuman kenapa kok Abu Talib meninggalkan tidak mau menganut agama Islam tersebut? Kita lihat laulal malamatu aw hadari masabbatin la ra'aitani samhan bidzaka mubina kalaulah seandainya bukan karena celaan dan juga cacian yang aku berhati-hati darinya jadi dia itu sebabnya karena takut dicela dicaci takut tidak dihormati lagi oleh apa oleh kaumnya nah barakallahu fikum seperti itu wa illa dia meyakini mengakui meyakini mengakui bahwasanya sebaik-baik agama adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah bayangkan Abu Talib nah kalau seandainya bukan karena celaan dan makian eh, yang aku berhati-hati darinya, la ra'aitani samhan bidzaka mubina. Niscaya engkau akan melihat aku nam siap menerima dengan lapang dada dan juga na barakallahu fikum nam menyebarkan agama tersebut. Tapi Abu Talib kenapa kok enggan? Kenapa tidak mau menganut agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW karena khawatir takut terhadap celaan makian terhadap kaumnya tadi. Merasa nanti direndahkan, merasa dihinakan. Padahal kalau menganut agama Islam, menganut agama Islam justru apa? Justru dia mulia. Tapi Abu Talib sebabnya itu diantaranya. Namun kita lihat, fahuwa mu'tarifun biqalbihi bi annahu Rasulullah. Maka Abu Talib pada asalnya dia mengakui dengan hatinya bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah wa anna dinahu azka adyanil khaliqah dan bahwasanya meyakini agama yang dibawa Rasulullah adalah agama yang paling suci ngam untuk agama-agama makhluk ini lakin man'ahu minat tasrih bidzalik perhatikan baik-baik namun sebabnya yang menghalangi Abu Talib gak mau terang-terangan dengan pengakuan tersebut nam wa nutqi bidzalik dan tidak mau mengucapkan dengan dengan apa? Dengan lisannya enggak mengucapkan kalimat la ilaha illallah mujamalatu qaumihi. Dalam rangka untuk mujamalah. Mujamalah itu karena na'am barakallahu fikum ingin dimuliakan kaumnya. Paham ya? Ingin dibela kaumnya, ingin dihormati kaumnya gitu ya. Nah, mujamalah. Tapi keliru ini, keliru. Buktinya nanti ujung-ujungnya ketika ditalkin oleh Rasulullah pun juga tidak mau mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Kita lihat berikutnya. "Lau amana bir rasul latabarra'a Amin dini qaumihi." Kalau seandainya Abu Talib beriman dengan Rasul, niscaya dia akan berlepas diri dari agama kaumnya. Ini konsekuensinya. Jadi mereka tahu, Abu Talib saja tahu konsekuensi ucapan la ilaha illallah harus meninggalkan apa? sesembahan-sesembahan selain Allah SWT. Oleh karena itu gak mau. Gak mau dia. Dan takut kalau seandainya kaumnya membenci dia dan takut kalau seandainya kaumnya menghina dia, merendahkan dia. Nah, kita lihat berikutnya. Wa huwa la yuridu hadza sedangkan Abu Thalib enggak ingin seperti ini. Abu Thalib enggak ingin meninggalkan agama kaumnya. Abu Thalib lebih lebih mengedepankan agar dihormati dan mendapatkan kedudukan di hadapan kaumnya ini. Allah musta'an. Kita lihat. Mana'athu an-nahwatul jahiliyatu wal hamiyatul jahiliyah. Yang menghalang-halangi Abu Thalib di antaranya adalah ta'assub, sikap asabiyah fanatik. Naam, Eh, barakallahu fikum atau perbuatan jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah min an yusarriha wa yudhira wa yudhira ma fi qalbihi, yaitu yang menghalang-halangi Abu Talib untuk terang-terangan dan menampakkan nam barakallahu fikum keyakinan agama yang benar tersebut di dalam hatinya adalah sebabnya karena apa? Karena fanatik dan juga sifat-sifat jahiliyah. Paham itu sebabnya itu. Kita lihat, hatta wa huwa fi sakaratil maut karena sebabnya fanatik atau ta'assub Hati-hati ya. Nah, karena fanatiknya dia terhadap agama jahiliyah dan juga nah barakallahu fikum sifat-sifat jahiliyah masih nempel pada Abu Talib ini akhirnya apa? Hingga ketika datang sakaratul maut, sakaratul maut ketika nyawa sudah mendekati hendak dicabut dari Abu Talib apa yang terjadi Ya lahu rasul sallallahu salam wasallam akhirnya Rasulullah pun datang kepadanya dan seraya berkata ya am Wahai pamanku, qul ilaha illallah ditalkin bayangkan. Rasulullah masih pengen dapat hidayah itu ya. Rasulullah pengen kalau seandainya pamannya dapat hidayah. Namun hidayah ini ternyata apa? Tidak sampai kepada pamannya. Karena hidayah apa ini? Hidayah taufik yang Rasulullah inginkan. Nah, kita lihat, ya ammi qul ilaha illallah wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Fayaqulu lahu Abu Jahal wa man ma'ahu. Pertanyaannya perhatikan baik-baik. Akhirnya ketika na'am barakallahu fikum hafizakumullah Abu Talib ditalkin wahai pamanku ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Akhirnya di dekatnya ada orang yang bisik-bisik atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apa kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Nah, yang bisik-bisik ini Abu Jahal dan orang yang bersamanya. Pertanyaannya siapa orang yang bersama Abu Jahal saat itu bisik-bisikin tersebut? Yusuf sudah kita lewati. Nah, siapa? Siapa antum? Siapa? Siapa antum? Abdullah bin Abi Umayyah Hasan. Jadi Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ingat-ingat ya, dua oknum jahat, dua orang jahat yang bisik-bisiki Abu Talib ketika ditalkin Rasulullah, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Abu Jahal siapa namanya? Hmm? Yakin atau masih ragu? Amr bin Eh? Amr bin Syam ya. Kalau Abdul Uzza namanya siapa? Abu Lahab. Jangan terbolak-balik. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Abu Jahal siapa namanya tadi? Siapa namanya Abu Jahal tadi? Siapa? Amr bin Syam. Abu Lahab? Abdul Uzza. Jangan terbolak-balik ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi dua orang yang bisik bisik tersebut adalah Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ini upayakan jangan sampai terlupakan lagi. Nah, kita lihat apa yang diucapkan seruku dina Abdul Muttalib. Ini riwayat yang lainnya. Dan riwayat yang lain sebutkan Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Perhatikan baik-baik. Apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Kalau di sini atatruku dina Abdul Muthalib? Apakah engkau hendak meninggalkan agamanya Abdul Muthalib? Tapi nihayah, nam dan ketika selesai Rasulullah mentalkin ternyata berupaya semaksimal mungkin enggak bisa juga. Karena hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Diulang berkali-kali, setiap kali ngulangi, dua orang ini bisik-bisik terus. Atarghabu an millati Abdul Muthalib sampai di akhir hayatnya aba an yaqula la ilaha illallah famata ala millati Abdul Muthalib. Enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mati di atas agamanya Abdul Muthalib, agama jahiliyah. Abu Talib bayangkan kita lihat di sini. Dan di akhirnya qala huwa ala dini Abdul Muthalib. Dia berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah nam kakeknya Rasulullah. Abu Talib pamannya Rasulullah. Jangan tertukar ya. Abu Talib apanya Rasulullah? Abu Talib paman. Abdul Muthalib eh? kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib siapa namanya? Abu Talib siapa namanya? Abdul Manaf, Abdul Muthalib, Syaibatul Hamdi. Dihafal itu ya, dihafal Abdurrahman. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Pokoknya kalau antum sungguh-sungguh bisa man jadda wajada. Apa artinya? Man jadda wajada. Ayo. Barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Tapi kalau enggak sungguh-sungguh, walaupun di depan matanya gini enggak dapat-dapat. Paham ya? Maksudnya itu dihafalkan. Paham ya? Modalnya hafal itu pokoknya Nah, barakallahu fikum usia-usia muda itu semangat menghafal. Nah, ada waktu 5 menit, bismillah, buka, hafal. Paham ya? Nah, karena yang namanya pertanyaan itu datang secara tiba-tiba. Secara apa? Tiba-tiba. Kita lihat barakallahu fikum. Wa mata lam yakul la ilaha illallah akhirnya Abu Thalib tersebut mati dan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kisah ini pun akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat mengenai hal ini bahwasanya hidayah taufik di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berupaya, berusaha untuk mendakwahi, mengajak keluarga kita, orang yang paling kita sayangi, orang yang paling kita cintai untuk dia agar mendapat hidayah taufik, tapi kalau Allah taala tidak menghendaki enggak akan dapat. Kita enggak bisa menguasai hati manusia. Dalilnya mana? Eh na'am barakallahu fikum. Eh na'am innaka la tahdi man ahbabta Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini ayat yang turun mengenai Rasulullah ketika mentalkin pamannya tadi itu. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah taala kehendaki. Dan Allah taala adalah Zat yang Maha tahu tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Jadi seperti itu. Naam, laisa alayka hudahum. Bukan di tanganmu hidayah mereka. Kita hanya menyampaikan, mengarahkan, mendakwahkan, ya enggak? Di mana-mana. Nah, kita berdakwah dengan dakwah Al-Qur'an dan Sunnah di kampung, di masyarakat, hanya menyampaikan, menyarankan, mendakwahkan. Untuk menguasai hati-hati mereka itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa kana min ahli an-nar ma'anahu mu'minun biqalbihi mu'tarifun bidzalik. Maka akhirnya Abu Talib tersebut termasuk penduduk neraka. Kekal nggak di neraka Abu Talib? eh? Tapi kan dapat syafaat dari Rasulullah. eh? Kekal nggak tapi? Syafaatnya syafaat apa itu? Syafaat untuk mengentaskan dari adab atau syafaat apa? Memperingan saja ya syafaat litakhfif namanya. Di syafaat yang Rasulullah berikan kepada Abu Talib bukan syafaat untuk mengentaskan dari api neraka, tapi hanya memperingan saja. Azab yang paling ringan adalah azab yang ditimpakan kepada Abu Talib ini. Paham ya? Berdiri di atas bara api, nyam fikum hingga otaknya mendidih. Hingga otaknya mendidih. Nah, yang mendidih otaknya bukan apa? Bukan akalnya. Paham ya? Otaknya hingga otaknya mendidih barakallahu fikum. Ngeri sekali. Kita lihat dan akhirnya Abu Talib termasuk penduduk neraka. Jadi syafaat tersebut bukan syafaat mengeluarkannya, tetap Abu Talib kekal di dalamnya. Hanya saja mendapatkan apa? Keringanan azab. Azab yang paling ringan aja seperti itu. Ngeri nggak? Ngeri sekali. Jangan mencoba untuk mencicipinya. Ngeri. Malah yang ngeri sekali ya. Nah, berbeda dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah Subhanahu wa taala, surga yang bisa dikatakan paling rendahnya itu 10 kali dunia dan seisinya. Beda. Karena Allah taala sudah mengatakan inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu mengalahkan kemurkaanku. Paham ya? Mengalahkan kemurkaanku. Maksudnya Allah Taala Subhanahu wa taala itu benar-benar senang dan sayang terhadap hamba-hambanya yang saleh dan beriman dan bertakwa kepadanya. Kita lihat di sini. Karena fi asharihi al-mawjudah baina aidina wallati fiha tasrih wal ikrar Sebagaimana di dalam pantun atau puisi yang sudah disebutkan yang ada di hadapan kita tadi bahwasanya Abu Talib mengakui tentang agama yang sebenar-benarnya, agama yang sebaik-baik agama untuk manusia adalah agama Nabi Muhammad SAW. Na'am barakallahu fikum kama fi asy'arihi al-mawjuda baina aydina wallati fiha tasrih wal iqrar bi anna din Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun. Sudah kita lewati ya. Wa anna al musyrikin batilun bahwasanya agama orang-orang musyrikin adalah batil lakinnahu lam yashhad alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tapi Abu Talib bersamaan meyakini agama Muhammad adalah agama yang benar, agama Nabi Muhammad adalah agama yang hak, itu pun tetap dia enggak mau bersaksi dengan persaksian la ilaha illallah. Karena kenapa? Konsekuensinya apa konsekuensinya? Konsekuensinya keharusannya harus meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah SWT Mereka enggak mau. Mereka pengennya itu banyak ilah itu ya, banyak sembahan. Terkadang nyembah ini, terkadang nyembah itu, seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat di sini Na'am barakallahu fikum. Abnam kata beliau di sini, lakinnahu lam yashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah aba an yaqula la ilaha illallah. Enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah li'anna makna dzalik khal'u ibadatil asnam allati hiya dinu qaumihi. Dikarenakan makna kalimat la ilaha illallah konsekuensinya dia harus meninggalkan melepaskan peribadatannya terhadap berhala-berhala yang itu adalah agama kaumnya. Ini yang berat. Jadi Abu Talib merasa keberatan. Karena apa? Karena kalau seandainya dia nanti mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu konsekuensinya harus meninggalkan berhala-berhala. Padahal berhala-berhala itu yang disembah oleh kaumnya gitu loh. Dan dia takut kalau nanti dicela oleh kaumnya, dimaki oleh kaumnya, dihinakan, rendahkan, dia pengen mendapatkan kehormatan. Mahfum ya? Nanti ikhwan dina azza wa jalla, jadi kalimat la ilaha illallah memiliki berapa rukun? bawahan? Dua rukun. Syaratnya? Delapan. Jangan sampai keliru. Dua rukun, delapan syarat. Makna la ilaha illallah apa maknanya? Syaratnya? Makna la ilaha illallah apa maknanya bahasa Arabnya? La ma'budu bihaqqin illallah. Kemana Abdurrahman? Perhatikan baik-baik. Paham ya? Kemana? Kemarin bisa, sekarang malah nggak bisa. Paham ya? Rupanya kan kemarin bisa, sekarang lebih bisa lagi gitu loh. Belum sem belum sempat ditanya langsung bisa jawab gitu loh. Paham ya? Seperti itu. La ilaha illallah apa maknanya? La ma'budu bihaqqin Allah. Berapa syaratnya? Rukunnya dua. Nah, jangan sampai lupa ya, itu semuanya sudah kita lewati semuanya hanya Nah mengulangi saja. Fahada fihi annal hamiyatal jahiliyah qad tahmilul insan al kufri wal billah. Hal ini menunjukkan bahwasannya yang namanya fanatik terhadap apa? Nam barakallahu fikum, nam agama jahiliyah. Jadi kefanatikan atau cinta bangga atau senang dengan agama jahiliyah terkadang membawa apa? Membawa manusia itu untuk masuk ke dalam kekufuran. Paham ya? Membawa dia justru melakukan kekufuran terus-menerus. Wal'iyadu Ini buktinya Abu Talib. Karena dia khawatir dicaci maki kaumnya, khawatir dihina kaumnya, khawatir enggak dihormati. Gara-gara itu langsung dia enggak mau mengucapkan kalimat dari Allah bayangkan. Nah, fanatik. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Allah ta'ala wa ta'ala berfirman, "Ij'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah." yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di dalam hati-hati orang-orang kufar na'am barakallahu fikum yaitu sifat-sifat jahiliyah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum hamiyah itu apa artinya? Ya kefanatikan, ta'assub itu ya. Na'am barakallahu fikum dengan kefanatikan jahiliyah sehingga menolak agama. Menolak agama yang benar. Sebabnya karena lebih mengedepankan agama jahiliyah. Naam khawatir dihina, khawatir dicaci maki, khawatir enggak dihormati. Kita lihat, fal insanu la yu'sir 'ala al haqqi syai'an mahma kallafahu dzalik wa la yakhsha billah law matalaim hadha huwal wajib. Maka seharusnya manusia itu nah jangan sampai mempengaruhi terhadap agama yang benar itu sesuatu pun walaupun dia terpaksa harus terbebani. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jangan sampai ada sesuatu yang apa? mempengaruhi agamanya benar. Dan jangan takut eh, dan jangan takut di jalan Allah Subhanahu wa taala celaan orang yang mencela. Enggak boleh takut. ada huwal wajib inilah yang wajib. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita memegang kebenaran al-haq, Al-Qur'an Sunnah, walaupun ada orang yang mencaci maki, menghina, mengejek biarkan. Paham ya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la tazalu ta'imat la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al haqqi la yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Artinya akan senantiasa terus-menerus ada sekelompok dari kalangan umatku yang mereka itu menang nampak menampakkan kebenaran, menampakkan al-haq di hadapan yang lainnya. Kemudian apa? Tidak membahayakan orang-orang yang berpegang teguh dengan al-haq, celaan orang yang mencela, hinaan orang yang menghina. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian nanti tidak membahayakan ahlu sunnah wal jamaah tidak membahayakan kelompok yang di atas al-haq tersebut. Nah, barakallahu fikum orang-orang yang merendahkannya. Nah, hingga datang apa? hari kiamat. Hingga datang hari kiamat. Nah, barakallahu fikum karena sudah kami jelaskan ketika datang hari kiamat gak ada lagi orang-orang yang baik. Semuanya orang-orang yang jelek dan jahat. nah Ikhwani fi din azza wa kita lihat kesimpulannya terakhir. Alhasil kesimpulannya annahu labudda min istima'il Islam fi dhahir wal iman fil qalb. Ini penting ini. Kesimpulannya harus terkumpul pada manusia itu Islam secara dohir dan iman secara batin. Bukan semata-mata menampakkan dohirnya saja, batinnya benci dengan keislaman jangan. Itu nanti sifatnya orang-orang munafikin yang nifaknya itikadi yang sudah sepakat para ulama nah barakallahu fikum mereka ada orang-orang kafir, nifak itikadi. Adapun munafik yang nifaknya amali, yungsah, dinasehati. Karena orang-orang munafik yang nifaknya masih amali, amalan-amalan munafik ini itu belum dikafirkan. Paham ya? Tapi dinasihati. Jangan sampai nanti menjalar kepada nifak i'tiqadi. Paham ya? Seperti nifak amali seperti apa? Apabila berkata dusta, berjanji mengingkari. Paham ya? Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tiga sifat daripada sifat-sifat orang-orang munafikin nifak amali. Apabila berkata dusta, apabila berjanji mengingkari, apabila dipercaya berkhianat. Jangan sampai ada pada diri kita. Berupaya semaksimal mungkin jangan berdusta. Karena berdusta itu ujung-ujungnya kemana sih dusta itu? Kepada perbuatan-perbuatan yang kecil, perbuatan yang jahat. Kalau sudah berbuat jahat ujung-ujungnya ke neraka. Ya kan? Nah, barakallahu fikum iyyaka wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati engkau tinggalkanlah kedustaan karena kedustaan itu bisa menghantarkan kepada perbuatan keji, perbuatan jahat dan perbuatan jahat itu bisa menghantarkan kepada neraka. Hati-hati para barakallahu fikum jangan sampai kita nah membiasakan atau ada pada benak-benak kita untuk suka berbohong. Jujur. Antum tadi kemana? Di sini. Ngapain? Muraja? Ya benar-benar muraja. Paham ya? Bukan muraja tapi ternyata malah bikin kopi. Bikin teh. Enggak jujur berarti. Paham ya? Nah, upayakan semaksimal mungkin kejujuran itu diterapkan di semua perkara. Karena kalau terbiasa berbuat jujur itu nanti kedepannya ya insya Allah dia akan berbuat jujur lagi. Tapi kalau terbiasa apa? Terbiasa berdusta nanti kalau sudah tercatat hatta yuktab ya apa? Kadzaba sampai nanti tercatat di hadapan Allah taala di sisi Allah taala kadzaba pendusta hati. Nah, barakallahu fikum susah untuk dibenahi. Wal Kata beliau di sini, fa inna fa in farada ahaduhuma lam yakun insan musliman mu'minan wa lam yakun min ahli jannah. Namun apabila salah seorang tersebut atau maka apabila seseorang itu justru menyendirikan salah satu di antara dua perkara, maksudnya Islam secara zahir, batinnya tidak beriman, paham ya? Tidak beriman secara batin, maka yang seperti ini tidak dikatakan muslim mukmin. Bahkan dia tidak termasuk penduduk surga. Lam yakun min ahli jannah naudzubillah. Dia tidak atau dia bukan termasuk penduduk surga. Jadi upayakan kita semuanya nah barakallahu fikum berislam kepada Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Mau ya? Zahiran wa batinan. Setelah zahir memang kita beragama Islam, Setelah zahir kita memang ahlu sunnah, menampakkan bahwasanya kita ahlu sunnah, mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, meniti jejaknya generasi para salaf qaulan wa amalan wa'tiqadan, secara ucapan, amalan dan keyakinan. Bukan berarti kita maksum dari kesalahan. Bukan berarti kita maksum dari kesalahan. Terkadang kita terjerumus dalam kesalahan, diluruskan, dinasehati. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ada kritikan saran, enggak masalah, masukkan kritikan dan saran yang bisa membangun, bukan untuk meruntuhkan tapi membangun. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum karena kita semuanya walaupun istilahnya kita berupaya menempuh jejak generasi para salaf ahlu sunnah wal jamaah bukan berarti kita maksum dari kesalahan. Kesalahan itu pasti ada saja. Ima disengaja, ima tidak disengaja. Nah, yang tidak disengaja tentunya apa? Insya Allah Taala ma'fu diampun Allah Taala. Tapi yang sengaja diluruskan agar segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nasallahu assalamata wal afiyah Allah taala yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang Bi'idnillah subhanahu wa taala Walhamdulillah rabbil alamin